Pembahasan khusus tentang zakatul fitr. Zakat fitrah. Kita masuk pada masalah yang kedua. Al-mas'alatu Thaniyah Masalah yang kedua syurutuha wa ala man tajib syarat-syarat zakat fitrah dan kepada siapa wajibnya zakat fitrah Tajibu zakatul fitri ala kulli muslimin kabirin wa saghirin wa dzakarin wa untha wa hurrin wa abdin wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah bagi setiap muslim tentunya juga muslimah yang dewasa atau yang masih kecil zakarin wa unza laki-laki atau perempuan wa wa abdin orang yang merdeka atau budak hamba sahaya semuanya wajib untuk mengeluarkan zakatul fitr, zakat fitrah. Li hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu masabik. Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Umar yang sudah berlalu. Kemarin sudah kita baca. Hadis Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim. <clears throat> Ini yang wajib untuk membayar zakat fitrah. Adapun selain ini maka tidak wajib. Seperti orang yang kafir. Maka dia tidak wajib karena dia bukan muslim. Dan juga di antara yang tidak wajib adalah janin yang masih ada dalam kandungan ibunya. Menurut pendapat yang rajih tidak wajib untuk dikeluarkan zakat fitrahnya selama masih dalam kandungan. Belum keluar. <clears throat> Disebutkan di sini wa yustahabbu ikhrajuha 'anil janin. Disukai untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk janin. Idza nufikhat fihi ruh apabila telah ditiupkan ruh padanya, yaitu sudah berumur 4 bulan. Wa huwa masara lahu arba'atu arba'atu ashur. Yaitu yang sudah berumur 4 bulan. Faqad kana salafu yukhrijunaha anhu kama sabata an Utsman wa gairi. Dan dulu salaf telah mengeluarkan untuk janin sebagaimana yang sabit dari sahabat Utsman dan yang lainnya. Ya. Taib telah kita bahas pada pertemuan yang lalu tentang janin yang masih dalam kandungan ibunya. Jumhur mayoritas para ulama berpendapat tidak dikeluarkan zakat fitrahnya. Sebagian yang lain berpendapat wajib dikeluarkan dan sebagian yang lain berpendapat yustahab ya, disukai sebagaimana dalam e, buku ini atau kitab ini dan pendapat yang raja adalah pendapat jumhur para ulama tidak wajibnya mengeluarkan zakat fitrah untuk janin <clears throat> wajibu an yukhrijahu an nafsihi dan wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri. Baik itu kepala keluarga atau wanita, ya, istri atau anak-anak. Ya, jika dia memiliki harta atau makanan yang bisa digunakan untuk membayar zakat fitrah maka dikeluarkan zakat fitrahnya dari hartanya sendiri Wajib an yukhrijahu an nafsih wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri wa amman talzamuhu nafaqatuh atau wajib dikeluarkan oleh orang yang menanggung nafkahnya. Nah, misalkan istri dan anak-anak dikeluarkan zakatnya oleh suami. Ya. Nah, karena dia yang bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepadanya. Walaupun si istri memiliki harta atau anak memiliki harta, boleh bagi suami untuk mengeluarkan zakat untuk istri dan anak-anaknya. Namun yang lebih afdol sebagaimana yang sudah berlalu. Yang lebih afdol adalah dari harta istri tersendiri atau dari harta anak tersendiri. Ini lebih afdol. Namun boleh jika semuanya ditanggung oleh e, suami atau kepala keluarga yang merupakan orang yang wajib untuk menanggung nafkah Wa amman tazamuhu nafaqatuhu min zaujatin au qaribin. Atau orang yang wajib untuk menafkahinya. Seperti Naam dia mengeluarkan zakatnya untuk istrinya atau kerabatnya atau yang lainnya. Wakadal abdu demikian pula seorang budak hamba sahaya Fa inna sadaqatal fitri yajibu ala sayyi, tajibu ala sayyidihi. Maka zakat fitrahnya wajib dikeluarkan oleh sayyidnya, majikannya. Jika hamba sahaya tersebut adalah muslim tentunya. <clears throat> Liqauli sallallahu alaihi dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa fil 'abdi sadaqatun illa sadaqatul fitr." Seorang budak itu tidak ada zakatnya kecuali zakat fitrah. Nah. beda kalau harta-harta yang lain, ya. harta emas, perak dan lain sebagainya kalau sudah mencapai nisabnya dan sudah haul wajib dikeluarkan zakatnya. Atau e, binatang ternak sudah sampai pada nisabnya dan haulnya maka dikeluarkan zakatnya. Atau pertanian Ya, dikeluarkan zakatnya ketika panen. Nah, ini semua harta-harta yang wajib dizakati. Adapun harta budak, ya, budak kan termasuk naam apa harta ya, atau kepemilikan karena bisa dijual. Tetapi budak laisa sodakah tidak ada sodakoh padanya walaupun budaknya banyak illa kecuali sodakotul fitr kecuali <coughs> zakat fitrah Nah, maka hendaknya majikannya mengeluarkan zakat fitrah untuk budaknya. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Kemudian wala tajibu illa ala man fadula an kutih dan tidak wajib zakat fitrah kecuali bagi orang yang memiliki kelebihan makanan. Wa mantal man talzamuhu nafaqatuhu wa hawaijuhu. Ad-daruriyah fi yaumil 'id wa lailatihi ma yuaddi bihil fitrah. Tidak wajib untuk membayar zakat fitrah kecuali orang yang memiliki kelebihan makanan bagi dia dan bagi orang-orang yang menjadi tanggungannya. Ya. Orang-orang yang menjadi tanggungannya, nafkahnya menjadi tanggungannya, kebutuhannya menjadi tanggungannya. Nah, maka tidak wajib zakat fitrah kecuali bagi orang yang lebih atau punya lebih makanan, punya kelebihan makanan untuk dia dan untuk keluarganya yang menjadi tanggungannya di hari Id dan malam Id. Nah, ini orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Yang dia memiliki kelebihan makanan bagi dia dan bagi keluarganya ada lebih Kapan? Di malam Id dan di hari Id. Nah, maka jika di hari Id dan di malam Id dia ada memiliki kelebihan makanan, walaupun mungkin dua hari atau tiga hari ke depan nggak tahu, masih ada tenggah makanan tersebut, tapi di hari tersebut, ya, lebih dari kebutuhan yang dia konsumsi di malam dan di hari Id. Nah. Maka sebaliknya jika dia tidak memiliki kelebihan, pas-pasan. Ya. Keluarganya sepuluh, Misalkan. Nah, biasanya sehari itu lima liter. Ya. Sehari semalam biasanya lima liter. Dan ketika itu dia hanya memiliki itu. Hanya memiliki lima liter. Sehari semalam. Hari Id dan malam Id. Nah, berarti orang ini apa? Tidak memiliki kelebihan makanan. Ya, karena cukup untuk dia dan keluarganya. Maka tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Jika kondisinya seperti ini. Namun jika kondisinya memiliki makanan lebih dari yang dikonsumsi malam dan hari id, ya, maka wajib mengeluarkan zakat fitrah. Nah, keluarganya sepuluh, dia dan istri dan anak-anaknya. Nah, biasanya sehari semalam cuma lima liter misalkan. Sedangkan dia di rumah memiliki beras satu karung. Walaupun penghasilan nggak tentu, ya, bahkan uang nggak punya, ya. Nah, tetapi dia memiliki makanan lebih, maka wajib untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Nah. <clears throat> Dan kadang-kadang terjadi kondisi Terjadi kondisi dia miskin Sama sekali nggak punya Bahkan mungkin tiga hari tiga malam belum makan ya. Orang seperti ini tidak Tidak wajib bayar zakat fitrah ya. Namun ternyata ya, Di malam id ya, Masya Allah orang berbondong-bondong bayar zakat ke dia Ya Tadinya nggak punya beras, nol, ya, bahkan belum makan tiga hari tiga malam, jadi lima karung beras di rumah karena orang berbondong-bondong bayar zakat ke dia maka di saat itu juga dia wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah karena dia memiliki makanan lebih ya. memiliki kelebihan makanan untuk di malam id dan di hari id nah Baik, mafhum ya? Fa zakatul fitri la tajib illa bisyartain. Maka kesimpulannya, zakat fitrah tidak wajib kecuali dengan dua syarat. Al-awwal syarat yang pertama Islam. Fala tajibu 'alal kafir, maka tidak wajib bagi orang kafir. Azan yang kedua, wujudu ma yafdulu an kutihi. Adanya makanan lebih ya, dari kebutuhan makanan yang dia konsumsi. Wakuti iyalihi dan juga yang dikonsumsi oleh keluarganya. Wahawaiji al asliyah dan kebutuhannya yang pokok ya, memiliki kelebihan makanan dan kebutuhan pokok ya. fi yaumil id wa lailatihi di hari idnya dan di malam idnya ini dua syarat wajibnya zakat fitrah. Pertama Islam, yang kedua dia memiliki kelebihan makanan. Nah, memiliki kelebihan makanan di malam Id dan di hari Idnya. Taib selesai dari masalah yang kedua. Nah, selesai dari masalah yang kedua. Nah. <clears throat> Al-mas'alah tsalisah satu lagi. Masalah yang ketiga. Fi hikmati wujubiha. Hikmah wajibnya zakat fitrah. Apa hikmahnya? Minal hikami fi wujubi zakatil fitr mayali. Di antara hikmah wajibnya zakat fitrah adalah sebagai berikut. Alula yang pertama tathiru shaim mimma asa an yakuna qad waqa'a fihi fi siyamihi al lagwi war rafath. Yang pertama adalah untuk mensucikan orang yang berpuasa. Mensucikan puasanya dari perkara-perkara yang mungkin terjadi atau kadang terjadi naam ketika dia berpuasa dari perbuatan-perbuatan yang lagu, sia-sia, warofas ataupun ucapan-ucapan yang kotor. Maka dengan adanya zakat fitrah maka akan membersihkan puasanya. Nah, akan membersihkan naam asaim orang yang berpuasa dari perkara-perkara yang bisa mengotori puasanya dari perbuatan lagu, perbuatan sia-sia atau rofas, ucapan-ucapan yang kotor. <clears throat> Asan yang kedua diantara hikmahnya igna ufuk igna ulfukoro iwal masakin anisu alfi yaumil id agar orang-orang fakir dan orang-orang miskin tidak meminta-minta di hari raya Id. Ini diantara hikmahnya agar orang-orang fakir dan orang miskin tidak minta-minta di hari raya Id. Wa idkhalis surur wa surur sururi alaihim dan dalam rangka untuk memberikan kegembiraan kepada mereka pada fukoro dan masakin mereka akan gembira ya dapat makanan, ya. bahkan mungkin dapat naam sodakoh. Ya. Maka disyariatkan untuk memberikan rasa senang ya, kepada orang lain ketika di hari raya Id. Dan zakat fitrah diantara hikmahnya adalah ini untuk mencukupkan orang-orang fakir dan orang-orang miskin dari perbuatan meminta-minta di hari raya Id dan dalam rangka untuk membuat mereka gembira senang di hari raya Id liyakun al-idu yauma farahin wa sururin li jami'i fi'atil mujtama agar supaya hari raya Id itu adalah hari gembira hari bersenang-senang untuk seluruh naam orang ya, untuk seluruh orang seluruh masyarakat ya. seluruh kelompok masyarakat baik yang fakir yang miskin atau yang geni yang kaya Wadalika. Li hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr tuhratan lis-shaim wal min al-lagwi war-rafath wa tu'matan lil masakin. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan ucapan yang kotor. Waktu tu'matalil masakin dan sebagai makanan untuk orang-orang miskin. ini dalil tentang hikmah disyariatkannya zakatul fitrah. Asalis yang ketiga di antara hikmah dari hikmah-hikmah disyariatkannya zakat fitrah wa idharu syukrin syukri ni'matillahi 'alal 'abdi bi itmami siyami syahri ramadhan wa qiyami. Di dalam zakat fitrah itu terdapat bentuk menampakkan rasa syukur terhadap nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya yang telah menyempurnakan puasa Ramadan dan sholat malam di malam Ramadan ya. maka sebagai rasa syukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah nah, memudahkan untuk berpuasa Ramadan sebulan penuh dan Qiyamul Lail sebulan penuh nah sebagai rasa syukurnya maka dia mengeluarkan zakatul fitr sadaqah fitr atau zakat fitrah. Wa fa'ala ma tayassara minal a'mali salihah fi hadha syahril mubarak. Dan sebagai rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kemudahan kepada hamba untuk melakukan amal-amal soleh di bulan yang mubarak ini. Maka dalam rangka rasa syukur ya, untuk menampakkan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla Naam di antaranya dengan mengeluarkan zakatul fitur Maka amalan zakatul fitur atau diwajibkannya zakatul fitur padanya terdapat naam sikap menampakkan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan taufik kepada seorang hamba untuk memperbanyak amal soleh di bulan Ramadan. <clears throat> Taib intahina minal mas'alati lisa Selesai dari masalah yang ketiga. Wa naktafi bihadal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan insyaallah masalah yang keempat dan kelima pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.